Awas, awas. Jika anda mendengar orang yang membenci tasawuf, itu adalah penjahat tasawuf. Biasanya ini sebetulnya kutub ekstrim. Kita atau tasawuf syar'i. Makanya guru toreko harus ngerti tasawuf, ngerti syariat. Ini jadi masalah juga di dalam kalangan kita sendiri yang ahli tasawuf ini guru toreko nggak ngerti ilmu nggak pernah ngaji dulu rangreng pakai motor main sana main sini gak ngaji bapaknya mati langsung dikerubuti pakai sorban begitu la ila Allah guru torekoh dari mana itu gak ngerti syariat guru torekoh lah ini penjahat menjata sufi merugikan ini seorang sufi mursyid labut ayakuna aliman warian waqiyan harus alim wari ahli warok ngerti furu syariat ngerti usulan syariat baik intinya tasawuf adalah had maka jangan sampai kita kebawa kepada orang yang anti tasawuf. Dikatakan tasawuf itu seperti atau itu adalah perusak masyarakat. Naudzubillah. Tasawuf sesat. La halala. Kif tasawuf? Makanya kami tidak aku mengatakan saya ingin mengikuti jejak jejaknya ahli tasawuf. Maka kami tidak pernah merasa ragu mengatakan aku adalah seorang muslim dalam diskusi yang ahli sunnah wal jamaah yang asyari sufi bermadhab lima ini harus anda harus berani ngomong saya adalah muslim Nggak cukup orang itu menganggap diri maka itu Islam. Islam ahli sunnah, sebab selain ini adalah sesat. Ahli sunnah banyak ahli sunnah palsu ini yang punya radio-radio ahli sunnah, TV ahli sunnah palsu suka mencaci maki. ya harus ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah atau maturidiyah. Setelah itu lihat, ada ngaku ikut Abu Hasan Asy'ari tapi dia jauh dari dunia tasawuf. Harus ditambah. Yang keempat adalah sufi, saya sufi. Yang kelima adalah bermadhab. Apakah madhab? Empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini adalah pembahasan masalah tasawuf kutub ekstrim orang yang membenci tasawuf ini sebabnya ada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang orang yang tidak punya ilmu pakai gelar tasawuf ini sebenarnya perang antara ekstrim kanan ekstrim kini penjahat tasawuf ada dua pembenci tasawuf ada orang yang ngaku tasawuf nggak ngajarkan tahajutan begadang sampai pagi sholat subuhnya hilang tasawufnya gimana ngajari macam-macam ibadahnya aneh-aneh nggak pernah belajar syariat tak jadi mursyid guru torekoh segala macam. Nah ini, ini menjahat-menjahat tasawuf yang merugikan dunia tasawuf sendiri. Sehingga tasawuf menjadi dimusuhi oleh orang. Jadi mereka memusuhi ahli tasawuf palsu ini, akhirnya kita juga kena. Tapi ingat tasawuf adalah hak. Lihat Imam Kusyairi dengan risalah hanya Imam Haddad dengan buku-bukunya, sangat syar'i. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar jangan membaca tasawuf-tasawuf palsu yang mengerikan. Jangan baca tasawuf-tasawuf yang seperti karang Al-Kilani dan sebagainya. Ada Al-Jili. Al-Jili. Jangan dibaca buku itu membahayakan. Jangan baca buku ini. Jangan baca buku ini. yang Imam Haddad mewanti-wanti. Baik insyaAllah. Dan Torekoh itu adalah tasawuf sufi. Baik insyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai ahli Islam yang sesungguhnya. Ahli iman yang sesungguhnya. Ahli sunnah Asy'ariyah, Sufiyah dan bermadhab. Allahu a'lam bisawab.